Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah dan kathiran tayyiban barakan fi Kama yuhibu rabbuna wa yaradu Asyadu la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammad rasulullah Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad Kita lanjutkan pembahasan masih terkait babul makhfudat ya. Bab tentang uh, isim yang dibaca majrur kita lanjut yang kedua, samian al-majruru bil mudhafi. Majrur karena mudhaf. Qala al-musannifu berkata penulis Ibnu Ajur Masan Haji wa amma ma yukhfadu bil idafati fanahu qawlika gula zaidin. Adapun ya isim yang majrur karena disandarkan atau idhafah semisal perkataanmu gula zaid budaknya Zaid wahwa ala kismaini yaitu ada dua pembagian yang pertama daru bilami yang ditakdirkan dengan lam daru bimin yang ditakdirkan dengan makna min falladhi daru bilami nahu untuk contoh yang ditakdirkan dengan makna lam contohnya gula muzid ya budak milik Zaid walladhi yukadaru bimin dan yang ditakdirkan dengan makna min nah misal contoh saubu khazin ya baju sutra wababu sajin pintu kayu wa khatamu hadidin cincin dari besi asharhu penjelasan lama faragal musannifu min bayanil makhfudi biharfil khafdi ketika penulis selesai menjelaskan tentang Eh, majrur dengan huruf jar syara'a fi bayanil makhfudi bil idhafati ya penulis memulai untuk menjelaskan majrur dengan idhafah catatan kaki di bawah idza qulta jika kamu katakan hadza kitabu zaidin ini kitabnya zaid fal kitabu mansubun ila zaid maka kitab itu dinisbatkan kepada Zaid li'annahu lahu karena kitab itu miliknya. Wa idza qulta dan ketika engkau katakan hadza khatamu hadidin ya ini cincin dari besi fal khatamu mansubun ilal hadidi maka cincin itu dinisbatkan kepada besi li'annahu masnu'un minhu karena cincin itu terbuat dari besi. Fakullu ismaini nusiba awwaluhuma ila tsani maka kedua kata tersebut yaitu Alkitab dan Al-Khatam, cincin dan buku, itu dinisbatkan awalnya ya awal keduanya kepada yang atau kepada kata yang kedua. Yu'rafu finnahu nahwi bismil idhofah dan dikenal dalam ilmu nahwu dengan nama isim idhofah isim penyandaran. Bisa dilihat di yang Udurus halaman 549. Wal idhafatu dan idhafa ya. Ta'rifuha definisinya hiya nisbatun bainasmaini ala taqdiri harfil jarri yaitu penyandaran antara dua isim dengan takdir uh, adanya huruf jar tujibul jar ya badan ya maka isim yang keduanya itu wajib ya majrur selamanya nah, ini bisa dilihat di jamil durus ya tadi catatan kaki nomor 2 misaluha contohnya qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam rawahu muslim anil harith al, al ash'ari ya dari diriwayatkan oleh muslim dari harith al ash'ari Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda at tahuru syatrul iman kebersihan itu sebagian dari iman i'rabuha i'rabnya at-tuhuru ya at-tuhur mubtada syatru khabaru wa khabaruhu wa huwa mudhafun ya syatru khabarnya dan dia mudhaf wal imani mudhafun ilaihi majrurun sedangkan al imani mudhaf ilaih majrur kalimat syatrul iman ismani awwaluhuma kalimatu syatru. Maka kata ya kedua kata syatrul iman adalah kedua isim yang awal keduanya ya kalimatu syatru ya yang awal keduanya kalimat atau kata syatru ya dan kata syatru nusibat ila kalimatil iman. Ya, syatru dinisbatkan kepada kata al-iman wa yusammal awwalu dan disebut yang awal sebagai mudhofan tsani dan yang kedua mudhofan ilaihi mudhof ilaihi wa yu'ta al-awwalu al-mudhafu ma yastahiquhu min al-i'rab ay yu'rabu ala hasabi mawqi'ihi أما الثاني وهو المضاف إليه فمجرور دائما Adapun yang pertama ya, yaitu mudhaf diberikan haknya dalam i'rab maksudnya ya di i'rab sesuai dengan kedudukannya. Adapun yang kedua yaitu mudhaf ilaih maka i'rabnya selalu majrur selamanya wal idofatu ta'ti 'ala naw'ani dan penyandaran atau idofah datang dalam dua macam. Yang pertama, tun 'ala takdirillami lami wa huwal aksar. Penyandaran dengan mak takdir makna lam, alam itu milik dan ini yang paling banyak. Contohnya, ada gula muzaidin. Ini budaknya Zaid. ay maksudnya gula mun Zaidin. Maksudnya budak milik Zaid ya Irabnya hada al-ha'u tanbih haknya untuk tanbih waza ismu isyaratin mabniun ala sukuni fi mahali raf'in mubtada'un غلام خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة وهو مضاف وزيد مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره Yang kedua idofatun ala takdiri min. Yang kedua adalah penyandaran dengan makna takdirnya min yaitu dari. wahyulati allati yakunu fiha al-mudhafu juz'an min al-mudhafi ilaihi. Ya maksudnya adalah yang bahwasannya mudhafnya itu merupakan bagian dari mudhaf ilaihnya. Nahu contohnya saubu khazin ya, baju sutra, wabawu sajin, ya, pintu dari kayu. Al-khazzi atau al-khazzu catatan kaki naun minal harir. Al-khaz itu merupakan jenis dari sutra. Asaji yaitu asaj naun min minasyajara minasyajari yaitu jenis pohon asyaj itu pohon jati. Ya wa khatamu ya cincin besi ay maksudnya saubun min khazin ya baju dari terbuat dari sutra wababun min sajin pintu terbuat dari pohon wa khatamu wa min hadidin cincin terbuat dari besi wa min amsal wa min amsilati idhafati fil qur'anil karim dan permisalan idhafah dalam Al-Qur'an Al-Karim qauluhu ta'ala firman Allah ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath maka mudhaf mudhaf ilaihi adalah nasrullahi wa qaluhu tabbat yada abi lahabi ya idza jaa nasrullahi wal fat ketika pertolongan Allah datang ya ketika pertolongan Allah dan kemenangan itu datang ya tabat yada abi lahabin ya binasalah kedua tangan Abu Lahab maksudnya adalah Iya yada abi itu mudhof ilaih Quluhu dan firman Allah yang lain Inna hadha la fil suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa maka modaf ilaihnya adalah suhufi Ibrahim selanjutnya fawaidun wa tanbihat faidah dan catatan penting yang pertama qaulul musannifi perkataan penulis ma yukhfadu bil idhafah dan apa-apa yang dimajrurkan dengan idofa hadal qawlu ta'birul kufiyina fahum yaruna anna al-amila fil mudafi ilaihi al-idafatu الصحيح الذي عليه شبويه والجمهور أن الذي عمل الجر عمل الجر في المضاف إليه والمضاف للإضافة ya perkataan ini ya maksudnya ma yukhfadu bil idhafah yang dijarkan dengan idhafah perkataan ini adalah ungkapan ulama atau mazhab kufah karena mereka berpendapat bahwasanya amil yang membuat mudhof ilaih ya amil ya pada mudhof ilaih adalah idhafah penyandaran namun yang benar adalah apa yang menurut Sibawi dan jumhur ulama ya, bahwasannya ya jer yaitu beramal pada mudhof ilai, ya yaitu mudhofnya bukan karena idofahnya fayuqalu fi i'rab mislu maka dikatakan dalam i'rab semisal gulamu zaid gulamu gulamu mudhofun wa zaidun mudhofun ilaihi majrurun bil mudhof maka mudhof maka zaid dinamakan mudhof ilaih majrur karena mudhofnya bukan karena idofa ini bisa dilihat di syarh dunia akil al dan al kawakib ad durriyah dan di sabil huda ala syarhi ala syarhi qatrin, nada yang kedua al mudhafu la yaju la yajuzu ya, tanwinuhu fala yuqalu fi nahwi kitabu zaidin kitabun zaidin bil idafati yang mudhaf itu tidak boleh memiliki tanwin ya maka tidak boleh dikatakan semisal kita mengucapkan kitab Zaid kitabnya Zaid itu kitabun Zaidin itu salah ya bil idhofah tapi yang benar kita Zaid ketika kita ingin mengidofahkannya yang ketiga la tadkhulu al al mudhafi illa fi ahwali illa fi ahwali makhsusatin tutalibu fi ghairi hadzal mukhtasar ya maksudnya adalah huruf al ya, tidak boleh masuk kepada mudhof ya, kecuali pada kondisi-kondisi tertentu maka ya, bisa dimasuki al yang keempat idza kana al mudhafu musanna au jam'a ya مثنى أو جمع مذكر سالما تهذف نونه للإضافة نحو نحو قوله تعالى تبت يدا أبي لهب ketika mudhafnya musanna atau jama mudzakkar salim maka huruf nunnya itu dihapus ketika kita mengidofahkannya semisal contoh firman Allah taala tabat yada abi lahabi Yada abi asalnya ani kedua tangan abi abu. Ketika kita menyandarkan kepada abi maka menjadi yada abi nunnya hilang. allah ta'ala maka firman Allah yang lain inna mursilun naqah. Ya. Perhatikan mursilun naqah. Asalnya mursiluna an-naqah. Ketika kita ingin menyandarkan maka nunnya dibuang karena mursiluna itu aja mudzakkar salim yang kelima alam anna al-idafata min khasa'isil khasa'isil asma'il mu'rabati ketahuilah bahwasanya idhafah mm, merupakan ya, kekhususan isim-isim yang mu'rab fala ya'til mudhafu ilaihi ba'da fi'lin maka tidak datang mudhaf ilaih setelah fi'il wala ba'da harfin atau juga setelah isi huruf wala ba'da ismin mabnin kadzamairi wa asma'il isyarati wal asma'il mausulati wa asma'il syarti wa asma'il istifhami siwa kam al khabariyat kam al khabariyati wa ayil wa ay al mausulati fi ba'di ahwaliha ya dan tidak juga setelah isim mabni seperti domir isim syarah isim mausul isim syarat isim istifham kecuali setelah kam khabariyah dan ai mausulah pada sebagian kondisi yang keenam hunaka asmaun yak ba'daha al-mudhafu ilaihi daiman di sana ya ada isim-isim yang datang ya ya ada isim-isim yang mudhof ilaih datang setelahnya selamanya yaitu ghairun siwa mislukila kila kilta ba'dun kullun subhana zu bimakna sahib ya, wa ba'da zarfil makan asma'il jihati sitti qaliban jadi setelah ghairu siwa mislu ya kila kilta ba'du kullun subhana zu ya pemilik bermakna sahib ya, bermakna pemilik sahib dan sebagian zorof tempat isim arah yang enam ya depan belakang atas bawah kiri kanan ya.